Nah, maksudnya hadis yang kemarin kita baca terakhir yaitu ketika ditanya Thumma man? Thumma Umar. Man ahabbun nas ya Rasulullah ilaika? Siapa yang paling kau cintai dari manusia ya Rasulullah? Dijawab Aisyah, istrinya yang paling dicintainya. Qultu minar rijal. Aku katakan dari rijal, dari laki-laki. Dijawab Abuha. Titik. Sampai di sini saja tanpa kalimat kultu summa man Thumma Umar itu diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Amr. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa akhraj at-Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim an Abdullah ibn Syaqiq. Tirmidhi mengeluarkan dan juga Nasa'i dan Hakim riwayat dari Abdullah ibn Syaqiq. Disebutkan qultu li Aisyah. Dalam riwayat itu dikatakan aku tanyakan pada Aisyah. Kata Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu taala anhu. Aku katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ayya ashabi Rasulillah kana habbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam?" sahabat-sahabat Rasulullah yang mana yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Dijawab oleh Aisyah, Abu Bakar. Qultu thumma man? Aku tanyakan kemudian siapa? Qalat thumma Umar. Kemudian Umar. Qultu thumma man? Aku katakan kemudian siapa? Qalat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Ibn jarrah Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hasanun sahih. Wa akhraj Tirmidzi wa ghairuhu an Anas. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar wa Umar, "Hadani sayyida kohol ahlul jannah." Dua orang ini, maksudnya Abu Bakar wa Umar, adalah sayyida kohol ahlul jannah. Minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Kata Nabi tentang Abu Bakar wa Umar bahwa dua orang ini adalah sayyidah kohol. Dua tokoh besar. Kohol sesungguhnya seseorang yang umurnya lebih dari 30 tahun sampai 50 tahun disebut kohol. Disebutkan Sayyida Kohol, dua tokoh Kohol, karena ada dua tokoh lain yang bukan Kohol. Tapi syabab, pemuda. Pemuda 30 ke bawah. 30 ke atas Kohol. Siapa Sayyidah Syabab Ahlil Jannah? Al-Hasan wal Husain. Sayyidah dengan alif. Sayyidah syababi ahlil jannah. Nah, agar tidak bertentangan dengan riwayat tentang Sayyidah Syabab, maka Nabi menyatakan Sayyidah Kohol. Adapun Abu Bakar wa Umar, Sayyidah Kohol ahlil jannah. Dua tokoh pemuda ahli surga, Hasan Hussein. Dua tokoh kohol ahli jannah, Abu Bakar wa Umar. Wa akhraja mislahu an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula seperti ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lihat ikhwani fiddin Allah diriwayatkan dari Anas bin Malik dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, tokoh Ahlul Bait yang paling dibesarkan oleh Syiah katanya menurut pengakuan mereka para Syiah Rafidhah yang paling dibesarkan oleh mereka dari tokoh Ahlul Bait adalah Ali. Kenyataannya, Ali pun memuji Abu Bakar wa Umar dan meriwayatkan hadis yang berbunyi bahwa salam bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyida kohol ahli jannah dua tokoh besar dari kalangan orang tua. Sesungguhnya nggak tepat pula terjemah orang tua. Karena orang tua disebut syekh. Syabab, kohol, kemudian syekhuha Itu sudah ke atas. Sudah tua, 40 ke atas dikatakan syekhuha Tapi kalau masih 30 40 dikatakan dengan kohol. Atau di atasnya sedikit kohol masih. Wafil babi dan dalam bab yang sama tentang Abu Bakar wa Umar Diriwayatkan pula hadis-hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sudah berapa sahabat yang meriwayatkan keutamaan Abu Bakar wa Umar? Sudah sekian banyaknya. Wa akhraj Tabrani fi Mu'jamil Awsat. Tabrani mengeluarkan riwayat di dalam Al-Awsat, maksudnya Mu'jam Al-Awsat karena beliau memiliki beberapa kitab. Mu'jam, ada Mu'jam Al-Awsat. <clears throat> ada pula Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Saghir. Tiga. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Saghir dan Mu'jamul Awsat. Akhraja fi Mu'jamil Awsat an Ammar ibn Yasir mengeluarkan riwayat dari Ammar ibn Yasir dengan sanadnya. Qala man faddala ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma ahadan min ashabi Rasulullah wasallam faqad azra ala al-muhajirin wal ansar. Lihat ikhwan ibn Allah Kata Ammar ibn Yasir. Siapa yang mengutamakan seseorang dari para sahabat? di atas Abu Bakar wa Umar berarti dia telah berbuat dosa, telah meremehkan, menyalahkan, menuduh al-muhajirin wal ansar. Seluruh muhajirin dan seluruh ansar. Ladikhwani fiddin azakumullah dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Wa Amr bin Yasir termasuk yang dibela pula dan ditokohkan pula oleh Syiah. Syiah Rafidah hanya pembela ahli bait dan beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Ammar bin Yasir. Mengapa? Karena menurut mereka Ammar bin Yasir termasuk korban kekejaman musuh-musuh ahlul bait katanya. Padahal terjadinya terbunuhnya Ammar adalah dalam fitnah. Fitnah kesalahpahaman antara dua golongan di perang Siffin. Para sahabat. Barakallahu fikum. Maka mereka bela Ammar bin Yasir. Tapi kita katakan pada mereka, kalau kalian menokohkan Ammar bin Yasir, isma' minhu qawlahu. Dengarkan dari dia ucapannya. Bahwa Ammar bin Yasir berkata, Man faddala ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ahadan. Min ashabi Rasulullah, faqad azra ala al-muhajirin wal ansar. Siapa yang mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar wa Umar maka berarti dia telah azra tahawana bihim menganggap remeh menyalahkan muhajirin dan ansar sebab muhajirin dan ansar semuanya sepakat setiap ditanya manusia terbaik mereka akan menjawab dengan sama Abu Bakar thumma man thumma Umar semua muhajirin wal ansar ijma telah sepakat ijma maka kalau tiba-tiba ada orang yang berkata menurut saya yang lebih utama dari Abu Bakar wa Umar adalah Ali. Lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama dari Umar. Kata Ammar bin Yasir berarti engkau telah menganggap remeh seluruh muhajirin. Dan telah menganggap remeh seluruh ansar. Yang berarti kalian menyalahkan seluruh para sahabat. Muhajirin dan ansar. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an zuhri Ibn Sa'ad meriwayatkan dari Az-Zuhri qala bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hasan Ibn Thabit pernah berkata kepada Hasan Ibn Thabit radhiyallahu taala anhu sedangkan Hasan Ibn Thabit adalah sahabat dan syair seorang sahabat yang ahli syair Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Hal qulta fi Abi Bakrin syai'a?" Apakah engkau memiliki syair tentang Abu Bakar? Sesuatu? Qala na'am. Kata Hasan bin Sabit, "Iya. Aku punya ucapan syair tentang Abu Bakar." Maka Nabi pun bersabda, "Qul wa ana asma." Ucapkan. Aku dengar. Yang dibacakan syairmu. Aku akan mendengar. Dibacakan syairnya. Dan diantaranya dua bait ini. وثانية اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل Wa kana hibba Rasulillah qad alimu min al-bariyati lam ya'dil bihi rajula. Kata Hasan radhiyallahu taala anhu, Saniyatnaini fil gharil munif. Ada dua orang atau sat, salah satu dari dua orang yang di gua. Wa khattafal aduwu bihi ketika musuh sudah berkeliling di sekitarnya. Idsa'ad al-jabala ketika menaiki gunung. Wa kana hibba Rasulillah dan bahwasanya dia adalah yang dicintai oleh Rasulullah. Qad alimu dan mereka telah tahu. Orang yang bersama Rasulullah SAW di Gua Hira adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Minal waqad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula bahwasanya mereka telah tahu di antara seluruh manusia nggak ada yang mengimbangi Abu Bakar seorang pun maksudnya selain Rasul selain Nabi demikian ucapan Hasan ibn Thabit di hadapan Rasulullah SAW apa kata Nabi fadhahikan nabiyyu maka Nabi pun tersenyum tertawa waqala dan beliau SAW berkata beliau tertawa hatta badat nawajiduhu hingga tampak gerahamnya. Karena senang dengan syair tadi. Sadaqta ya Hasan huwa kama qult. Sadaqta ya Hasan huwa kama qulta. Benar wahai Hasan bin Thabit. Sungguh Abu Bakar seperti yang kau katakan. Apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit? Seorang yang menemani Nabi di gua Hira, afwan di gua Saur. Seorang yang menemani Rasulullah SAW di gua Saur ketika dikejar-kejar oleh Quraisy, ketika dikepung oleh Quraisy, ketika dicari-cari oleh Quraisy, siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar. Dan tentunya ini menunjukkan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi. Dan berarti orang yang paling dekat dengan Nabi, paling dicintai oleh Nabi. Maka dijuluki oleh Hasan dengan Hibbu Rasulillah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula dan semua manusia tahu bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang mengimbangi Abu Bakar. Kata Nabi, engkau benar. Engkau benar wahai Hasan. Rawa Ahmad fit Tirmidzi. Tirmidzi dan juga Imam Ahmad Imam Tirmizi dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Sudah ditulis dalam tugas kalian bahwa beliau orang yang penyayang. Kalau belum tambahkan, jangan lupa. Itu sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terlihat di mana? Di antaranya Ketika berbicara tentang tawanan, yang lain mengatakan bunuh saja mereka semuanya. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Sebaiknya mereka memberikan tebusan-tebusan. Yang tidak bisa memberikan tebusan, mengajarkan baca tulis itu anak-anak kita. Karena aku berharap, kalau-kalau mereka akan dapat hidayah dan masuk Islam. Ini rahmat. Berharap kalau-kalau mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Rahmat yang mirip dengan Rasulullah SAW. Kapan? Mirip dengan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat gunung. Ya Rasulullah, aku malakul jabal atau malakul jibal. Aku diutus oleh Allah untuk menghadap engkau dan menawarkan kepadamu kalau aku mau menimpakan dua gunung itu atau engkau menginginkan agar aku menimpakan dua gunung batu itu pada mereka, ini diadab, aku akan timpakan dua gunung batu itu pada mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? La. Bal narju min aslabihin man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari kalangan mereka, dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Yang beribadah pada Allah Ta'ala. Ini rahmat. Ditawarkan. Mau diazab mereka? Kata Nabi jangan. Dalam riwayat dikatakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Mereka masih belum mengerti. Berilah hidayah pada mereka, mereka masih belum paham. Rahmat. Ya. Ikhwani fidina azakumullah. Memang benci kepada orang-orang kafir harus jelas. Bagaimana tidak benci pada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak benci kepada orang-orang yang mencerca Allah menyatakan Allah punya anak. Menyatakan Allah Subhanahu wa taala ada tiga atau Tuhan ada tiga. Jelas kita benci. Yang tidak benci dipertanyakan keislamannya, harus benci. Tetapi ketika engkau memiliki dua pilihan. Mana yang kau inginkan? Mereka diadab habis atau mereka dapat hidayah? Mana yang kalian inginkan? Habisi saja mereka. Berarti engkau nggak punya rahmat. Tapi kalau berkata, berilah hidayah pada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Berarti kamu punya rahmat, kasih sayang. Tapi bukankah kita disuruh untuk memerangi orang kafir? Naam, bertahap. Pertama, perintah, perangi mereka yang memerangi kamu. Qatilul ladina yuqatilunakum itu pun ditambah oleh Allah dengan kalimat wala ta'tadu dan jangan melampaui batas. Wadribu minhum wadribu fawqal a'naq, wadribu minhum kulla banan. Penggalah leher-leher mereka dan potonglah atau potonglah tangan-tangan mereka. Leher mereka supaya cepat mati. Jangan tersisa mereka. Ini juga rahmat. Potong tangannya agar tidak bisa memegang pedang kembali dan tidak bisa melawan kaum muslimin. Qatilul ladina yuqatilunahum wala ta'tadu. Sehingga kalau bisa ada kesempatan mendakwahi mereka supaya mereka kembali pada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, masuk Islam, wa bihi wa ni'mah. Itu yang kita harapkan. Itu tujuan utama. Tetapi kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Kan begitu. Hah? Artinya dibina, didakwahi, tidak mau, malah menentang, malah mengangkat senjata, malah memusuhi. Kita bukan para penakut. Tetapi kalau ada dua pilihan, mereka dibunuh habis atau mereka dapat hidayah, ya kita pilih yang kedua. Kata malakul jibal, ya Rasulullah, ana malakul jibal. Aku malaikat gunung. Aku disuruh oleh Allah untuk mendatangi engkau. Kalau engkau inginkan untuk aku mengangkat dua gunung batu itu dan aku timpakan pada mereka, yakni ada, aku akan lakukan. Nabi pilih mana? Jangan. Beliau berkata, "Bal narju min aslabihim man ya'budullah." Bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Atau dalam riwayat Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka masih belum paham. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meniru Rasulullah SAW sifatnya pun mirip. Ketika berbicara bagaimana tawanan-tawanan kita ini. Kata yang satu, kata yang lain, bunuh saja mereka. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Sebaiknya mereka suruh tebus aja. Kalau mereka hidup, mereka masih punya kesempatan untuk masuk Islam. Aku berharap mereka akan masuk Islam. Ini harapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat Abu Bakar Siddiq yaitu arham bi ummati Muhammad SAW. Sangat sayang pada umat. Wa syaddahum fi amrillahi Umar. Sedangkan yang paling tegas dalam urusan perintah Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman dan yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman. Wa alamuhum bil halal wal haram Muadz bin Jabal. Wa aframahum Zaid ibn Thabit dan yang paling mengerti tentang hukum waris Zaid bin Thabit Wa aqrauhum Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling ahli qiraatul Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Walikulli ummatin amin. Dan setiap umat punya kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sedangkan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz ketiga halaman 184 dan Imam Hakim dalam mustadraknya juz ketiga halaman 422 menyebutkan tentang keistimewaan-keistimewaan para sahabat. Yang pertama Abu Bakar dikatakan arham ummati bi ummati Abu Bakar yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah dan yang paling tegas dalam urusan Allah, ini urusan perintah dan larangan Allah adalah Umar. Kita kenal bagaimana tegasnya Umar. Yang paling jujur rasa malunya adalah Uthman. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Fa innahu a'lamukum bil halal wal haram. Wa afraduhum dan yang paling ahli di bidang faraid Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum paling ahli qiraah Ubay bin Ka'ab. Walikulli ummatin amin dan setiap umat memiliki amin kepercayaan. Wa aminu ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan kepercayaan umatku amin hadhil ummah adalah Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah. Baik, ada tambahan? Yang kalian ketahui tentang keutamaan-keutamaan para sahabat? Wasaifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah. Man? Siapa? Enggak kedengaran? Khalid bin Walid. Asadullah Singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu lagi. Hawari Rasulullah SAW. Inna likulli nabiin hawari. Wa hawari. I, hawari i. Man? Zubair. Ada lagi? Wa akhraja wa akhrajahu Abu Ya'la min hadis عمر Umar radhiyallahu taala anhuma wa zada fihi dalam riwayat lain ada tambahan wa aqdahum Ali apa aqdahum yang paling ahli di bidang qadha qadha itu keputusan dalam pengadilan paling ahkam paling hakim beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Wa ad dailami dalam Musnad al-Firdaus. Dari ah, dari hadis Shaddad ibn Aus. Wa zada. Ada tambahan lagi. Wa Abu Dzar azhadu ummati wa asdaquhum. Abu Dzar adalah yang paling zuhud dari umatku dan paling jujur. Wa Abu Darda a'badu ummati wa atqaha yang paling ahli ibadah dan paling bertakwa. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan ahlamu ummati wa ajwadaha. Muawiyah bin Abi Sufyan ahlamu ummati yang paling lembut dari umatku dan yang paling karam Ajwad dari kata jud, bukan dari kata jayid. Jayid bagus, kalau jud dermawan, yang paling dermawan. Muawiyah paling lembut. Hah? Apa buktinya? Ikhwan ibn diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Ikhlas. Baik, nanti kita sebutkan. Bahwasanya Muawiyah di Syam memiliki tanah di Madinah. Tiba-tiba disurati oleh seorang sahabat bahwa budakmu masuk ke tanah saya. Ini menggarap tanah padahal bukan tanahnya. Itu tanah bagian saya, melampaui perbatasan. Kalau nggak segera kamu perintahkan begini dan begitu, kami akan lakukan sesuatu yang begini dan begitu. Diancam. Ditunjukkan suratnya kepada anaknya Yazid. Yazid bin Muawiyah. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Wahai ayahku, kalau aku akan aku siapkan pasukan yang barisan terdepannya sudah sampai di Madinah, barisan belakangnya masih di sini. Pasukan besar yang panjangnya, pasukan terdepannya sudah sampai, pasukan belakangnya masih di Syam. Kata bapaknya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kalau aku tidak seperti itu. Ya tulis surat. Ya. Semoga Allah memuliakan engkau ila akhirih dengan mukaddimah bahwa dengan surat ini aku nyatakan bahwa tanahku dan budak-budaknya semua untukmu. Ya. Ya. Ini dua-duanya. Tidak cepat marah. Artinya helm Dan karom. Memberikan semuanya. Itu semua untukmu dan punyamu. Al-karam wal Hanya saja kebanyakan berita-berita dari syiah itu menyebar banyak sehingga kaum muslimin terpengaruh. Kalau disebut Muawiyah langsung sinis. Oh Muawiyah yang begini, yang begitu. Yang selalu yang diingat ketika bertikai dengan Ali, ketika salah paham dengan Ali. Padahal kalau kita tahu sifat-sifatnya, Beliau adalah seorang yang halim, kerim. Sampai-sampai ada seseorang dari kalangan tabi'in yang mengenali Muawiyah dan berkata demi Allah, kalau aku tidak kenal kalau itu Muawiyah, mungkin aku menduga Imam Mahdi telah turun di Syam. Kalau saja aku tidak kenal itu Muawiyah, mungkin aku mengira bahwa itu adalah Imam Mahdi yang turun di Syam. Mengapa? Karena dia mendapatkan riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi. Sifat-sifatnya dan sebagainya, kebaikannya, dermawannya, lembutnya. Dan kemudian lahirnya munculnya di Syam. Sedangkan Muawiyah di Syam. Sehingga kata Tabi tadi kalau aku tidak tahu ini Muawiyah, mungkin aku kira Imam Mahdi telah lahir di Syam. Demikian pula Umar Ibn Abdul Aziz. Ketika ada yang bertanya membanding-bandingkannya lebih mulia mana Muawiyah dengan fulan mau fulan? Atau bukan yang berkata, tapi yang dibandingkan. Lebih mulia mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Yang ditanya tadi terheran-heran. Engkau bertanya kepadaku, membandingkan antara seorang sahabat dan yang bukan sahabat? Wallahi debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya fisabilillah lebih mulia dari orang-orang setelahnya. Karena waktu hidupnya Muawiyah selalu dalam jihad. Berperang, berjihad, berperang, bersabung nyawa. Kalau orang itu tidak jujur atau munafik, nggak akan mempertaruhkan nyawanya. Barakallahu fikum. Apa sifat munafik? Dua. Bukan sifat dari sifat-sifat akhlaknya. Ciri-cirinya takut mati, dan bakhil. Ini yang disebutkan dalam Quran. Minhum man yabkhal. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhal ala nafsih. Itu yang diceritakan munafik. Demikian pula ketika disuruh untuk berjihad bisa apa kata Allah tentang munafik? Mereka berkata, Al, mereka berkata, Nah, apa saja yang mereka ucapkan disebutkan dalam Quran? Inna boyotana aurah. Rumahku perlu dijaga. Aku nggak bisa pergi. Aku nggak bisa berangkat. Apalagi? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Aku disibukkan oleh harta kami. Disibukkan oleh ini benda-benda anak-anak kami. Bila udur kepada kami agar kami nggak bisa atau agar kami nggak berangkat jihad. Yang kedua, yang ketiga ucapan-ucapan munafikin. Lau alamu qitalan la qatal. Hah? Lau alamu qitalan la kharajna ma'akum. Kalau kami bisa perang, kami akan keluar bersama kalian. Tapi kami nggak bisa. Angkat pedang aja nggak bisa tuh, tuh. nggak bisa saya. Beralasan dengan sekian alasan. Itu munafik. Masa orang seperti Muawiyah dituduh munafik? Astagfirullah. Keterlaluan Syiah itu. Yang hidupnya dalam jihad dan jihad dan jihad. Barakallahu fikum. Baik, itu keluar sebentar tentang masalah Muawiyah. Waqad su'ila syekhuna al-allamah al-kifiji. Biasanya yang namanya seperti ini ajam bukan dari Arab. Wallahu alam an hadhihi tafdila hal tunafil fadil sabiq fa ajaba bi annahu la munafa ditanyakan kepada syekh kami kata Imam Suyuti apakah keutamaan-keutamaan para sahabat tadi bertentangan dengan keutamaan Abu Bakar yang disebutkan tadi dari awal pertemuan yang lalu sampai hari ini kita sebutkan berapa hadis tentang keutamaan Abu Bakar paling afdol paling afdol paling afdol Ternyata dalam hadis ini masing-masing memiliki yang paling afdal. Dalam masalah al-hilm yang paling afdal Muawiyah. Dalam masalah ketegasan yang paling afdal Umar. Dalam masalah uh, ilmu halal wal haram yang paling ngerti Muad bin Jabal. Yang paling ahli di bidang waris adalah Zaid bin Thabit. Apakah bertentangan dengan yang tadi? Keutamaan Abu Bakar? Dijawab, la munafah. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Ya ini kalau dari sisi sifat-sifat tertentu memang ada. Sekian sahabat memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Tetapi secara keumuman, siapa yang paling afdal? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Wassalatu fikum afiyah. Wassalamualaikum hidayah warahmah. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakurka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.